rezeki dengan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan tidaklah meninggalkan kita begitu saja. La yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah dan tidak pula dilarang. Hada huwal waqi'u alladhi tadullu alaihi al as-sab'iyyatu wal aqliyah. Inilah kenyataan yang ditunjuki oleh dalil baik dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan demikian pula dalil secara akli. Amma sam'iyyatu adapun dalil secara nakli faminha qauluhu ta'ala maka di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia, abad? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak dikembalikan pada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggi Allah. Al-Malikul Haqq. La ilaha illa huwa. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah prasangka dari al-kuffar. Prasangka mereka bahwa mereka diciptakan begitu saja tanpa ada undang-undang, tanpa ada batasan-batasan yang ditetapkan pada mereka. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan dalam keadaan abad. Bukan dalam keadaan hamal. Tanpa ada beban syariat yang Allah berikan pada kita. Wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qiyamah ayat 36 sampai ayat 40. sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka mereka ditinggalkan dalam keadaan sudah, sudah yakni hamala. Tidak dibebankan kepada mereka syariat. Apakah manusia demikian? Manusia tidaklah seperti hewan. Manusia tidaklah seperti binatang. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keistimewaan yang ada pada penciptaan manusia yang tidak diberikan pada yang lainnya. Yaitu adanya akal. Maka pada akal itulah mereka berpikir untuk menentukan yang hak dan yang batil. Untuk menentukan mana yang benar dan mana yang keliru. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka, prasangkaan mereka Apakah manusia itu menyangka mereka ditinggalkan begitu saja? Alam yakunu tufatan min maniyin yumna. Bukankah mereka dahulu nutfah dari mani yang dipancarkan? Mereka dahulu dalam keadaan nutfah. Ini keadaan mereka. Thumma kana alaqatan fa khalaqa Kemudian setelah itu mereka menjadi alaqah segumpal darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan proses mudghah. Kemudian terbentuklah dia sebagai sosok seorang manusia. Fasawwa maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan anggota-anggota tubuhnya. Ai fa'addala a'dha'ahu. Menyempurnakan anggota-anggota tubuhnya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan proses penciptaan manusia untuk menjelaskan pada mereka bahwa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan mereka. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan mereka kembali setelah mereka mati. Karena asalnya sudah ada. Ya, sedangkan dari tidak adanya mereka itu Lalu kemudian muncullah nutfah. Menjadi alaqah, menjadi mudghah. Dengan proses-proses yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mudah bagi Allah. wa Wadhalika ala Allah yasir. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan darinya dua jenis. Yaitu laki dan wanita. Alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah yang demikian itu Allah mampu dan sanggup untuk menghidupkan kembali yang telah mati? Ya. Beliau menyebutkan dalil itu agar kemudian mereka menyadari bahwa menghidupkan itu jauh lebih mudah disebabkan karena organ mereka sudah ada. Tinggal dikembalikan. Nah, Maka di dalam ayat ini pun dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan satu tujuan yang mulia wa huwal ibadah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal aqlu adapun dalil secara akal Fali فلأن وجود هذه البشرية karena adanya Naam Qala al-muallif rahimahullah wa amma al-aqlu Adapun dalil secara akli Fali anna wujudah hadhihi al-bashariyati litahya karena keberadaan dia sebagai manusia, keberadaan kemanusiaan ini, mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, litahya untuk hidup, tata tatamatta, kemudian bersenang-senang, kama ul an'am, sebagaimana bersenang-senangnya hewan ternak, binatang-binatang ternak, Thumatamutu. Kemudian setelah itu mereka mati. Setelah diciptakan begitu oleh Allah, diberikan akal, hidup, bersenang-senang, kemudian mati. Ila ghairi ba'tin wala hisab. Lalu kemudian tidak dibangkitkan. Dan tidak ada penghisaban. Ini kata beliau, amrun la yaliku bihikmatillahi azza wa Ini adalah suatu perkara yang tidak layak dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Bal huwa abathun mahdud. Bahkan kalau demikian keadaannya, maka keadaannya adalah abathun mahdud. Semata-mata ini perbuatan sia-sia. Tidak ada hikmah, tidak ada tujuan. Naam, tidak demikian. Dan ini mustahil dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة dan tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini wa yursila ilaiha rusula dan kemudian mengutus kepada mereka para rasul wa yubih alana dima'al mu'aridin al mukhalifin lirrusuli alaihi wassalam dan menghalalkan kepada kami darah-darah orang-orang yang menyelisihi dan yang menyimpang dari ajaran Rasul alaihi musallatu wassalam. Tidak mungkin dalam keadaan demikian thumma takunun natijatul la syai. Kemudian hasilnya apa? Tidak ada. Setelah mati selesai masalah. Ada mustahil. Ada mustahilun ala hikmatillahi azza wa jal. Ini adalah perkara yang mustahil. Ya, yang menunjukkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan adanya ajaran-ajaran yang mereka harus patuh dan berada di atasnya dengan dikirimnya para nabi dan rasul. Qala al-muallifu bal arsala ilaina rasulan. Bahkan ini untuk membantah yang sebelumnya bahwa kita tidaklah diciptakan begitu saja. Namun Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ayat eh, yaitu Anna Allah Azza wa Jalla arsala ilaina ma'syara hadhihi al-ummah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita sekalian umat ini yaitu umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam telah diutus kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rasulan seorang rasul tidak berbilang rasul yang diutus kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mempunyai Rasul kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yatlu alaina ayati Rabbina. Yang membacakan pada kita ayat-ayat Rabb. Wa yuzakkina. Dan mensucikan kita. Wa al kitab wal hikmah. Dan mengajarkan kepada kita Al-Quran. Al-hikmah yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala al-Imam Syafi'i wa ghairuhu kama arsala ila man qablana sebagaimana Allah telah mengutus kepada orang-orang sebelum kita pula para nabi dan rasul qala Allah tabaraka wa taala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وإن من أمة إلا خلا fiha nadhir. Wa in di sini maknanya adalah mana fiha. Dan wa ma min ummatin dan tidak satupun umat illa melainkan khala fiha nadhir ay madha melainkan telah berlalu padanya ada yang memberikan peringatan yaitu para nabi dan rasul. Tidak satu umat pun melainkan dikirimkan kepada mereka seorang rasul untuk menyeru kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Ini terdapat dalam surat Fatir ayat 24. Wala budda ayyursilallahu ar-rusula ilal khalq dan mestilah Allah mengutus para rasul kepada makhluk ini. litakumna alaihimul hujjah. Agar kemudian tegak atas mereka itu hujjah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulan. Kita tidak Allah menyiksa dan mengadab satu kaum sampai kami mengirimkan kepadanya seorang rasul. Maka Rasul manfaatnya adalah untuk menyampaikan hujah. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, maka mereka tidak lagi punya hujah di saat mereka berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِيَعْبُدُ اللَّهَ بِمَا wa وَيَرْضَهُ Dan agar mereka beribadah kepada Allah dengan apa yang dicintainya dan diridhoinya. قال Allah تبارك وتعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163 sampai 165 Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu yakni kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'di dan kepada para nabi-nabi setelah Nuh. Di sini isyarat bahwa Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Naam. Sebagaimana yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Naam. Dan beliau tidak Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan nabi-nabi sebelumnya. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان dan telah kami wahyukan pada mereka Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman wa ataina Dawud zabura dan kami telah memberikan kepada Daud kitab Zabur wa rusulan qad qasasnahum alaika dan rasul-rasul telah kami ceritakan tentang mereka kepadamu min qablu dari sebelummu wa rusulan lam naqsushum alaika dan rasul-rasul yang kami belum ceritakan kepadamu. Sini menunjukkan bahwa rasul itu banyak. Ada yang telah sampai ceritanya kepada kita dan ada pula yang tidak sampai ceritanya kepada kita. Oleh karena itu kita wajib beriman kepada para rasul ijmalan wa tafsilan secara global dan secara terperinci Secara global kita mengimani seluruh rasul yang dikirim, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara tafsil kita wajib untuk mengimani bahwa mereka-mereka yang telah diangkat oleh Allah sebagai rasul dan disebutkan namanya wajib bagi kita untuk menyatakan mereka adalah para rasul. Wa kallamallahu Musa taklim dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya kalam, sebenar-benarnya pembicaraan. Rasulan mubashirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul Para rasul yang mereka membawa kabar gembira bagi orang-orang yang taat wa munzirin dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang membangkang Allah yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'dar rusul agar kemudian tidak ada lagi hujjah yang dimiliki oleh manusia di saat mereka akan berhujah di hadapan Allah setelah datangnya para nabi dan rasul kepada mereka dan memperingatkan mereka dari bahayanya penyimpangan-penyimpangan itu. Wa kanallahu azizan hakiman. Maka di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu faidah diutusnya para rasul yaitu dalam rangka iqamatul hujjah menegakkan hujjah pada manusia lika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah agar binasa seseorang dia binasa di atas kejelasan dan seseorang hidup mendapatkan hidayah juga di atas kejelasan. Wala yumkinu an na'budallaha bima Dan tidaklah mungkin kita beribadah kepada Allah dengan apa yang diridhoinya illa an tariqir rusul alaihi musallatu wassalam kecuali melalui jalurnya para rasul alaihi musallatu wassalam sebab merekalah yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab-kitabnya. Li'annahum humul ladzina bayyanu lana. Karena mereka para rasul, merekalah orang-orang yang menjelaskan kepada kita ma yuhibbuhullah wa yardah. Apa saja yang diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuqarribuna ilaihi azza wa jalla dan apa-apa yang didekatkan kepada kita yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika kana min hikmatillah maka oleh karena itu merupakan hikmah Allah an arsala ilal khalqi rusulan di mana Allah akan mengirim Allah Subhanahu wa taala telah mengirim kepada makhluknya para rasul mubasyirin wa mundirin memberi kabar gembira dan memberikan peringatan maka dibutuhkan dalam berdakwah di sini isyarat bahwa kita dalam berdakwah umat ini sangat membutuhkan terghib wa terhib. At-targhib memberikan dorongan bagi orang-orang yang taat. Sedangkan tarhib memberikan ancaman, menakut-nakuti mereka yang menyimpang, yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalilu qauluhu ta'ala Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila Fir'aun rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhda wabila. Ayat ini insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya karena al-muallif rahimahullah akan menyebutkan di matan al-usul al-thalathah. Maka sampai di sini ikhwan fillah azakumullah. Penjelasan kita dari kitab Al-Usul Al Thalathah. bersama dengan syarahnya. Tafadhalu hafizakumullah.